السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاه amma ba'du. Pertama, salam ta'zim atas nama pribadi pertama-tama saya tujukan kepada al-walid kita sebagai khadimul majlis. Akhi fillah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman الحبشي متعنا الله بطول حياته وكسر الله بأمثاله dan kepada putra beliau yang tadi telah memaparkan secara mendetail tentang kitab-kitab yang beliau baca Al-Muhtaram Akhifillah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi Syarrafallahu qadrah dan kepada seluruh para habaib-habaib. Di antaranya Al-Habib Ismet Abdullah bin Al-Habib Abu Bakar Al-Habashi. Al-Habib Jindan bin Naufal bin sanjindan dan Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan dan seluruh para habaib-habaib yang lain yang sama-sama kita muliakan dan tentunya para guru-guru, para alim ulama. Dan kebetulan datang ke tempat kita nih tetamu dari Madinah dan tetamu mantan kepala dinas tata kota pada zaman Bapak Sutioso Haji Insinyur Haji Ahmadin Ahmad Ya, beliau datang. Hadirin, dari syukur Yakub selaku apa namanya the limited stock stok terbatas <laughs> kenapa ya insya Allah terbatas dah akan menyambut 12 Rabiul Awal dari kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani haul al-ihtifal bil Maulid Nabawi Syarif saya akan menjelaskan tulisan beliau tentang menyambut maulid beliau bilang innal ihtifala بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى menyambut hari kelahiran Nabi merupakan salah satu ungkapan tetabir. Ungkapan rasa riang dan gembira kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafir. Orang kafir manfaat juga. Mana ini contohnya? Apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Syamsuddin bin Muhammad Nasiruddin ad Beliau bilang begini. Idza kana kafiran ja'a zammuhu bitabbat yadah fil jahimi mukhallada kalau orang kafir aja padahal udah dikutuk oleh Allah diabadikan dalam surat tabat fil jahimi mukhallada dalam neraka jahim terus menerus kekal ada apa dengan Nabi Lahab ada annahu fi yaumil itsnain daiman mukhaffaf anhu lisurur ahmadah sebabnya apa ibu-ibu dan bapak-bapak sampai Abu Lahab dapat keringanan kena girang lahirnya Nabi aturan 100 derajat celcius panasnya jadi homsin jadi 50. Kenapa? Lissururi bi Ahmada. Kena gembira dengan lahir Nabi. Dari mana? Lama basyarathu. Tatkala dikasih kabar gembira oleh jariyatuh. Oleh adalah pembantunya oleh apa namanya nih jariahnya siapa si Abu Lahab bilang begini, wahai Tuhan, ada yang lahir seorang bayi namanya Muhammad saking girangnya itu khadab dibebaskan saking girangnya itu Abu Lahab. Eh, pada setiap hari Senin diberikan keringanan aturan 100 derajat Celcius panasnya misalnya jadi khamsin, 50. Itu orang kafir. Famadzannu bil abdilladzi kana amruh. Bagaimana kalau kita ini orang Islam girang sama Nabi Muhammad, senang sama Nabi Muhammad, masruran wa mata muhayya. Kita girang dan mati kita, wafat kita atas dasar husnul. Bagaimana? Lebih-lebih lagi. Macam kita ini rame-rame nih. Saya mau tanya kepada bapak, bapak ibu. Senang nggak ke kepada hadir Nabi? Girang nggak? Mana buktinya yang digirang? Mana buktinya? Kalau girang pada Nabi ngaji. Rajin. Sembahyang, rajin, ngaji. Jangan koret. Nyaho, naon, korep. Jangan pelit sama duit. Dikit lagi kuncang mau bikin maulid. Ayo sumbang. Buat beli kebuli. Ya. Asik dah. Kalau maulid nggak ada kebuli. Entengena. ya <laughs> tentu. Dari hadirin sekalian. Maka dari itu. Pantas bagi kita bergembira dengan kedatangan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sebagai pengumuman, insya Allah malam Rabu besok di Masjid Al Arif Senen, di Pasar Senen ada masjid namanya Al Arif akan ada peringatan Maulid. Saya tiap malam minggu ngajar di sana. 13 besok malam Rabu. Kalau nggak ada halangan hadir ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.